Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan pelajaran mengenai pendidikan anak atau tarbiyatul aulad dari kitab fikih tarbiyatul abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih pada pembahasan masalah infak dan nafkah dan kaidah dalam masalah nafkah yaitu pertengahan antara ya, berlebih-lebihan dan terlalu pelit. Ya, kalau al-musannifu hafizallahu taala fal infaqu ala kullin bima yahtaju ala qadri hajatihi. Maka nafkah eh, ala kullin untuk masing-masing anak bima yahtaju sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan kadar kebutuhan. Bila tabdir tanpa boros, wala takdir dan tanpa pelit. Inilah al-mu'tamad Inilah yang seharusnya jadi pegangan dalam kaedah memberi nafkah yang didukung oleh usul syariah yaitu adilatu syariah dalil-dalil syariat. Walamane dan tidaklah mengapa Anda berikan kepada salah satu anak menaziada lebih dari apa yang jadi kebutuhannya yang bisa dia simpan untuk dirinya. Bisa dia tabung untuk keperluan dirinya fi hudud dalam batas yang logis wal muta'araf alaih dan sesuai dengan urf logisnya menurut wajar menurut urf jika dia adalah anak yang berakal yaitu anak yang punya kemampuan yang baik untuk mengetahui mana yang berbahaya dan mana yang manfaat Adapun jika anak tersebut adalah anak yang safi, ya, anak yang yang boros dalam membelanjakan harta, karena dia adalah tak nata isin, tak ta'is artinya orang yang khafiful akli, ya, orang yang tidak maksimal akalnya, Fa'adha ila nadarin maka ini perlu perhatian yang lebih jeli tentang keadaannya. Wadhabit dan jadi tolak ukur fitasarub ketika terkena dengan pembelanjaan harta bersamanya dengan anak semacam ini adalah memperhatikan maslahat dan mafsadah memperhatikan sisi-sisi bahaya dan manfaat Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di kitabnya Al-Karim wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian berikan kepada anak-anak yang safi harta kalian. Allah ja'alallahu kum qiyama yang Allah jadikan sebagai kiam penegak urusan hidup kalian. Namun warasukuhum fiha berilah rizki, nafkah, eh, penuhilah kebutuhan pokok mereka, ya, fiha dengan harta tersebut rizq di sini maknanya adalah makanan Waksuhum dan berilah penuhlah kebutuhan pakaian mereka dan katakanlah pada mereka perkataan yang baik. Dan tentang anak yatim Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka uh, maka ujilah mereka anak-anak yatim yang sudah dewasa, yang sudah balik hatta ida balaghun nikah maka ketika mereka telah sampai pada usia nikah yaitu sudah balir Fain anas tumin humurusdan. Maka jika kalian telah nyaman dari mereka, bahasanya mereka adalah rusdan, orang yang rasyid, yaitu orang yang bisa menggunakan nalar dengan baik, sehingga bisa membelanjakan harta dengan tepat, nah barulah serahkan kepada mereka anak yatim alias mantan anak yatim ini ambalahum harta mereka yaitu harta ayah mereka yang menjadi hak mereka yang sementara waktu ketika mereka kecil dipegang oleh orang yang mengasuh si yatim. Maka di antara ulama semacam Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ada ulama yang yara berpandangan, yang merasa nyaman dengan rust minal gulam dari anak-anak indal bulurihi ketika dia telah balik adalah sebuah keharusan untuk diserahkan kepadanya hartanya. <clears throat> Hada demikian Waqat lafata nadari dan sungguh telah menarik pandanganku tindakan yang dilakukan oleh saudara salah satu saudara kita yaitu seorang muslim akan tetapi mara itu aku tidak melihat adanya wajah ya, sisi yang tepat, sisi yang kuat dari tindakan ini. Bal waraitu ladhi akhbarani bihi hadal aku. Ya, bahkan aku melihat perkara yang dikabarkan oleh salah satu saudara ini, salah satu kawan ini, Anak bahasanya dia ketika dia memberi anak perempuan dan memberikan nafkah dan menafkah anak perempuan, maka dia berikan pada anak perempuan selalu daiman selalu setengah apa yang dia berikan pada anak laki-laki. Alasannya adalah kias alal miras dengan warisan. Ya, maka ada satu hal yang menarik kata penulis tindakan sebagian orang dalam masalah menafkahi anak perempuan. Si orang tersebut punya kaidah nafkah dan pemberian untuk anak perempuan itu separuh pemberi atau nafkah untuk anak laki-laki. Fakanat ingdahu maka dia punya anak perempuan fisafil awal kelas 1 SMA dan anak laki-laki kelas 6 SD. Fa'akhbarani maka dia cerita padaku bahasanya saat lulusnya anak yang laki-laki dia berikan padanya 500 real sebagai hadiah. Sedangkan anak perempuan meskipun dia tafawud berprestasi, azaid yang lebih bagus, cuma dia berikan kepadanya 250 real. Dikiaskan sebagaimana telah kami sampaikan dengan firman Allah tentang masalah warisan yusikumullahu fi aulatikum lidzakari misul hadil unsayain. Allah memberikan wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian bagian dari anak laki-laki semisal dua bagian anak perempuan. Komentar saya Mustafa Ladawi tentang tindakan sebagian orang seperti ini hada amrun fil qiyasi ajibun. Hal ini adalah satu perkara yang aneh dalam kias. Karena ayat ini berkenaan dengan pembagian waris setelah meninggal dunianya orang tua. Wal dan yang berasal dari jumhur ulama bahasanya anak perempuan itu mengambil separuh apa yang diambil anak laki-laki kalau dalam masalah hibah meskipun dalam masalah ini terdapat perselisihan mahmulun maka itu dimaknai untuk hibah yang nilainya besar yang tajri majral mirath yang seperti warisan dalam jumlahnya yang besar adapun pemberian harian ataupun hibah dauriyah yang periodik al-musabbabah bi asbabin yang disebabkan oleh sejumlah sebab maka kotaan tentu saja tidaklah mendapat hukum semacam ini. Misalnya, jika seorang itu memberikan pada anak laki-laki makanan, apakah kita katakan padanya, berikan pada anak laki-laki dua butir telur misalnya, dan anak perempuan satu butir telur. Ya, Fahadha fima yadharuli, maka tindakan ini dalam apa yang nampak bagiku, adalah tindakan yang jauh ghayatul bu'di betul-betul jauh dari sikap yang tepat dan benar. Karena boleh jadi kebutuhan anak perempuan lebih banyak ya, dari tiga butir telur yang ini untuk tasutu mencukupi kebutuhannya ya, dari rasa lapar. Wakadhalika sairul umur demikian juga perkara-perkara yang lain yang berkenaan dengan bil atap pemberian harian dan nafkah periodik. Nah, kala Rasul dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang telah dikutip, Nabi bersabda pada Hindun, "Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan kadar yang patut." Fafarkun maka bedakan tanpa ragu antara pemberian yang itu menghabiskan bil miras wa, eh, bil warasah harta warisan dan para ahli waris dan pemberian yang alati yu'tiha rajul yang diberikan oleh seseorang kepada anak laki-lakinya wa banati dan anak perempuannya hasabah sesuai dengan kebutuhan mereka dalam rangka memotivasi mereka Eh, contohnya tadi memotivasi dalam masalah belajar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, maka di sini terdapat penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi tentang uh, tentang hibah kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, maka uh, terdapat perintah untuk adil dalam masalah pemberian kepada hibah kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Sebagaimana yang telah kita bahas dan kita baca di pertemuan yang lewat. Yang ini hukumnya wajib menurut Imam Ahmad. Ya, wajib adil menurut Imam Ahmad rahimallahu taala dan hukumnya mustahab menurut jumhurul ulama dan nampaknya e, penulis Mustafa Ladawi lebih cenderung pada pendapat jumhur dengan beliau bawakan asar Abu Bakar yang ini menguatkan pendapat jumhur tentang tidak wajibnya e, adil dalam masalah pemberian. Nah, tentang tentang parameter adil dalam masalah pemberian terhadap anak, ya, maka di sini terdapat perselisihan ulama. Ya, terdapat perselisihan ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan pemberian yang adil ya, di antara anak itu adalah manakala Eh, pemberian tersebut adalah dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang tadi kata ya, kutipan dari e, penjelasan dari Syekh Mustafa, kalau dua banding satu itu adalah e, pendapat jumhurul ulama. Al-warid an jumhuril ulama yang berasal dari jumhur parameter dua banding satu dalam hibah antara anak laki-laki dan anak perempuan ini kata beliau adalah pendapat jumhuril ulama Nah, nah, apa yang dimaksud dengan eh, pendapat jumhurul ulama atau kemudian parameter hibah dua banding satu, ya, maka Eh, beliau sampaikan bahasanya itu yang dimaksudkan adalah al-hibat al-kabirah. Hibah-hibah yang nilainya besar. bukan pemberian harian uang jajan ya, harian karena mau berangkat sekolah nah itu tidak eh, berlaku kaidah ini bukan demikian yang menjadi maksud Ya, bukan demikian yang menjadi maksud jumhurul ulama. Nafkah periodik bulanan ya, atau kemudian pemberian harian. Nah, ini ya, kalau untuk uang jajan harian tidak berlaku ketentuan ini dua banding satu. Sehingga praktek yang beliau jumpai ada orang yang praktek untuk Eh, ada orang yang praktek berupaya untuk selalu dua banding satu ketika uh, ngasih sesuatu pada anaknya antara anak laki-laki dan anak perempuan maka itu praktek yang tidak benar dan tidak tepat Meskipun kaidah ini beliau nyatakan bahasanya wa in fil masalatin niza meskipun dalam masalahnya ada perselisihan alias pendapat yang lain. Pendapat yang lain mengatakan hibah dan pemberian kepada anak laki-laki dan anak perempuan itu sama. Karena salah satu riwayat di salah satu jalur hadis tentang uh, hadis Nu'man bin Bashir tentang hibah adalah Nabi katakan sawi bainahum samakan di antara mereka anak-anakmu. Itu yang jadi alasan uh, ulama yang mengatakan hibah antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama rata dan itu pendapat yang lebih kuat. Nah, kemudian wa al abu jika seorang ayah itu seorang yang pelit sehingga dia tidak memberikan untuk istrinya dan anaknya apa yang mencukupi mereka padahal dia kaya warinahu dan kaya maka ibu boleh mengambilkan untuk anak-anaknya minhu dari suaminya apa yang cukup bagi mereka dengan kadar yang patut meskipun tanpa sepengetahuan suami. Jadi yang mengambilkan itu cuma si ibu, anaknya tidak kemudian ikut mengambil eh, sendiri-sendiri. Ya. Namun si ibu falil ummi maka boleh bagi Ibu untuk mengambilkan untuk anak-anaknya. Diatkan Abu dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, sunya Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sofyan bin Harab mengatakan, sunya Abu Sofyan yaitu Abu Sofyan bin Harab, ya, nama aslinya Sahar, Sahar bin Harab, Rajulun syahihun adalah seorang yang pelit dia tidak memberi dia tidaklah memberikan padaku yang cukup bagiku dan anakku kecuali yang aku ambil dari dia diam-diam tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Khudi mayakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang patut. Yeah. Maka di sini menunjukkan apa apa yang jadi konten kalimat sebelumnya yang tadi telah kita bacakan atau kalimat yang jadi judul. Demikian juga menjadi dalil adanya ribah yang diperbolehkan. Ya, adanya ribah yang diperbolehkan yaitu nyebut nama dalam konteks minta fatwa. Ini adalah ribah yang diperbolehkan. Kalau ini menunjukkan bahasanya sahabat Nabi tidaklah maksum, ya, tidaklah bersih dari dosa dan kesalahan. Mereka punya kesalahan secara individual. Adapun kesepakatan para sahabat maka dia itu maksum dari kesalahan. Adapun individu sahabat maka boleh jadi punya kekurangan-kekurangan. Namun ya, kekurangan yang ada pada individu sahabat tidak boleh jadikan sebagai batu loncatan untuk mencela mereka. La tasubu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabat-sahabatku. Kemudian eh, hadis ini menunjukkan bahasanya boleh bagi orang yang dimintai fatwa untuk mengeluarkan fatwa cuma semata-mata berdasarkan pertanyaan si penanya tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Nabi tidak konfirmasi dulu kepada Abu Sufyan betul kamu demikian. Kemudian baru mengeluarkan fatwa. Maka boleh dan tidak keliru bagi seorang yang mufti atau pemberi fatwa untuk jika ini dinilai adalah babnya adalah bab fatwa, dia ngasih fatwa tanpa konfirmasi ya sebatas apa yang dia e, pertanyaan yang disampaikan. Kemudian wala yang bagi tidaklah sepatunya bagi siapapun untuk menelantarkan anak-anaknya meskipun setelah matinya. Maka tidaklah sepatunya bagi seorang untuk menghabiskan hartanya atau berwasiat seluruhnya dan dia tinggalkan anaknya itu alatan miskin sehingga yatakafafuna annasa minta-minta kepada manusia. Ngemis disebut dengan bahasa yatakafaf dari kata-kata kafun artinya telapak tangan. Karena orang yang ngemis dia menjulurkan telapak tangannya telapak tangannya untuk minta pada orang. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesukku saat hajatul wada gara-gara wajain sakit istadabi yang sakit hebat yang menimbaku maka aku katakan sungguh bala robi minal wajai rasa sakit itu telah sampai pada diriku demikian hebatnya dan aku adalah orang yang punya harta yang banyak dan tidaklah yarisuni mewarisi hartaku kecuali anak perempuanku. Apakah boleh aku bersedekah dengan dua per tiga hartaku? Maka Nabi katakan tidak boleh. Lalu aku sampaikan bagaimana kalau separuh, maka beliau katakan tidak boleh. Bagaimana kalau sepertiga? Maka Nabi katakan sepertiga dan sepertiga itu besar. Atau sepertiga itu banyak. Sungguh jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan karena warisan untuk masing-masing dari mereka itu jumlahnya besar itu jauh lebih baik daripada engkau biarkan mereka alat dan miskin minta-minta pada banyak orang ya maka hadis dalil ya, tidaklah salah orang itu memikirkan nasib ekonomi anak-anaknya setelah dia meninggal dunia. Maka dia mempertimbangkan bagaimanakah nasib anaknya, nasib ekonomi dari anaknya setelah dia meninggal dunia. Maka pertimbangan dan pemikiran semacam ini tidaklah terjelah. Ya, walidzalika oleh karena itu Ibnu Abbas radhiallahu anhu mengatakan Seandainya manusia mau mengurangi dari sepertiga menjadi seperempat itu lebih baik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sepertiga dan sepertiga itu jumlahnya banyak. Maka ini menunjukkan bahasanya dianjurkan lebih sedikit dari sepertiga. Ketika seorang itu mau bersedekah, dengan sebagian hartanya sebelum dia meninggal dunia dalam keadaan sudah sakit dan sudah dikhawatirkan atau hampir dikhawatirkan dia meninggal dunia karenanya. Maka di situ ada hak anak yang patut dipertimbangkan. Maka ketika seorang itu mau berinfak atau mau berbagi, orang tua itu mau berinfak dan ber, atau berbagi, maka dirinci dan dilihat apakah dia dalam kondisi segar dan sehat ataupun dalam kondisi sakit-sakitan. Jika orang tua dalam kondisi sehat, segar bugar, maka ya, dia boleh berinfak, bersedekah dan berbagi dengan hartanya sebesar apapun yang dia inginkan separuh bahkan dua per tiga dari total hartanya tidak mengapa. Bahkan sebagaimana Abu Bakar seluruh hartanya juga tidak apa-apa. Itu jika orang tua sehat, segar dan bugar. Orang e, anak meskipun sudah e, eh, dewasa tidak punya alasan, tidak punya hak untuk ngatur-ngatur model infaknya orang tuanya. Itu kalau orang tua segar, sehat, masih kerja secara normal dan biasa. Dalam kondisi ini tidak ada hak anak dalam harta orang tua. Lain halnya jika yang kedua kondisi yang kedua adalah kondisi orang tua sudah sakit-sakitan. Sudah kondisi sakit. Apalagi sakitnya sakit yang mengkhawatirkan. Nah, maka dalam kondisi ini ada hak anak dalam harta orang tua. Oleh karena itu Nabi atur kalau mau infak ya, ya maksimal sepertiga dari total harta. Itu dua rincian tentang masalah infak yang dilakukan oleh orang tua berkenaan dengan hak anak. Maka satu pemahaman yang tidak tepat ada di sebagian masyarakat kita. Ketika orang tua yang masih dalam keadaan segar, sehat, bugar itu mewakaf, mewakafkan hartanya, tanahnya. Ada sebagian orang tua itu minta izin sama anak. Ini tak wakafkan ya. Nah. Sampai kemudian ada orang tua yang nggak jadi wakaf karena semua anaknya yang jumlahnya cukup banyak itu setuju kecuali satu. Nah, terus gak jadi wakaf, mundur gak jadi. Kenapa? Karena ada satu anak yang belum rela dan gak setuju. Nah, ini tidak benar. Kalau orang tua itu masih badan sehat, nah, segar bugar, aktivitas harian normal seperti biasa, tidak ada hak anak dalam harta orang tuanya. Kemudian ngatur-ngatur ya, infaknya ke masjid jangan banyak-banyak pak ini segini saja nah, nah jangan infak sekali jumatan 200 ribu 400 ribu seribu aja nah, nah. tidak boleh kan anak ngatur-ngatur dalam masalah semacam ini tidak boleh Nih. Orang tuanya mau kemudian infak sampai seluruh hartanya pun tidak apa-apa. Sebagaimana ini ya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Anaknya tidak ada yang protes. Ya, karena memang uh, memang belum haknya, belum ada hak anak dalam harta orang tua dalam ketika kondisinya kondisi semacam ini. Baru ada hak anak itu kalau orang tua kondisinya kondisi sakit. Sakitnya sakit yang mengkhawatirkan. Nah, maka orang tua tidak boleh infak semaunya. Ini ada batasannya dalam syariat. Nah, kemudian eh, walam maqala Ka'ab bin Malik dan ketika Ka'ab bin Malik berkata, tatkala Allah menurunkan penjelasan kalau at-taubah alaihi Allah menerima taubatnya wa Rasulullah, ini bagian dari taubatku, aku akan lepas bagian hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pertahankan sebagian hartamu. Itu yang lebih baik bagimu. Adapun sedekahnya Abu Bakar radhiallahu anhu dengan seluruh hartanya dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, kau sisakan untuk mereka keimanan pada Allah dan Rasulnya. Maka ini tempatnya jika kaum muslimin punya kebutuhan yang ya, ha, eh, ada pada kaum muslim hajatun syadidah, wafaqatun, kebutuhan yang sangat hebat, wafaqatun dan kemiskinan, atau persiapan tentara mempersiapkan pasukan, yang tidak boleh tidak yang harus disiapkan ila ghairi dalika dan sebab-sebab yang lainnya al-wajihah yang kuat yang memang mendorong hal tersebut. Demikian juga patut dipahami bahasanya status dari sedekah Abu Bakar ini adalah ya, manakala dia dalam posisi sehat, segar, melakukan aktivitas ekonomi seperti harian seperti biasa dan normal. Sedangkan hadis Sa'ad bin Abi Waqas itu kondisinya adalah kondisi sakit. Wa ala kullin eh, apapun keadaannya atau kesimpulannya falihada fikhun maka untuk masalahnya ada pemahaman yang sepatutnya dipahami dan dipahami dengan baik yaitu jika seorang itu bersedekah dengan seluruh hartanya yaitu kapan seorang itu boleh bersedekah dengan seluruh hartanya dan kapan dia bersedekah dengan sebagian hartanya. Wahalahu malun mutamathilun apakah kemudian punya apakah dia memiliki harta yang tergambar pada ekor ya, itu adalah tanah atau bangunan permanen sedangkan yang lain adalah nukudun sa'ilah adalah uang cash dan yang lain wallal muafiq wal muhtadi man hadahullah Allah memberikan taufik dan memberikan hidayah pada eh, wal muhtadi dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah beri hidayah maka tentang masalah berbagi, masalah berinfak dan sedekah itu pun ada fikihnya, ya, ya, kapan seorang itu boleh bersedekah dengan seluruh harta dan kapan tidak. Ya, maka eh, seorang itu boleh bersedekah dengan seluruh harta itu diperbolehkan dengan bersyarat. Syaratnya tadi adalah yang telah kita singgung. Ya, dia dalam keadaan sehat normal. Ya, kemudian di antara syaratnya adalah dia tidak punya utang. Ya, di antara syaratnya dia punya pekerjaan, ya, bukan habis PHK. Nah, habis PHK malah menginfakkan seluruh hartanya. Nah, ini menjumuskan diri dalam celaka ini. Dia punya pekerjaan. Ya. Dan tentu di antara hal yang patut diperhatikan, dia pun telah menyiapkan keluarganya sebagaimana Abu Bakar menyiapkan mengkondisikan keluarganya. ya. Maka dia kondisikan keluarganya untuk siap berinfak dengan seluruh harta. Ya, sebagaimana Abu Bakar mengkondisikan anak dan istrinya untuk siap berinfak dengan seluruh harta. Ya, jangan sampai dan nampaknya gagah di luar, uh, seluruh harta. Nah, ternyata ada ya, perang Badar di dalam kan. <laughs> nah, ini sikap yang tidak benar. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah ya, masalah harta, maka selanjutnya adalah wala wasiat warisin. Tidak boleh ada wasiat harta untuk ahli waris. Kecuali ahli waris yang tidak dapat jatah warisan karena mahjub. karena mahjub misalnya. Maka boleh. Dia termasuk daftar ahli waris namun tidak dapat warisan. Dia punya anak laki-laki, anak perempuan. Dia punya saudari yang miskin. Maka sebelum dia meninggal dunia dia wasiatkan tolong berikan pada adik perempuan saya yang miskin itu untuk modal dia usaha 10 juta misalnya. Nah, maka eh, saudara perempuannya yang termasuk daftar ahli waris, ya, termasuk eh, ya, daftar ahli waris, namun dia tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan karena dia punya anak laki-laki karena tertutup nutupi saudara. Ya, maka boleh wasiat harta dalam kondisi semacam ini. Kocaa terdapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila bersabda setelah turunnya ayat warisan, Inallah qad a'taqul haqqin haqqahu. Dengan ayat warisan, sungguh Allah telah memberikan pada semua orang yang punya hak-haknya masing-masing. Ya, kerabat ini jatahnya sekian dan sekian, fala wasiat warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Catatan kaki Hadis ini punya banyak jalur, namun jalur-jalurnya tidak lepas dari perbincangan. Ya, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi. Walakin alal amal bihadal hadis amatu ahlil ilmi. Akan tapi mayoritas ulama mengamalkan isi atau konten hadis ini. Bahkan Qurtubi mengutip adanya ijma' bahasanya wasiat tidak boleh untuk ahli waris la tajuzu bahasanya wasiat untuk ahli waris la tajuzu satu hal yang di tidak diperbolehkan dengan sepakat ulama. Wakana kalau Qurtubi di atas Qurtubi telah mengutip adanya ijma bahasanya wasiat untuk ahli waris itu satu yang tidak diperbolehkan. Faalah hata maka berdasar ini tidak boleh bagi seseorang untuk berwasiat dengan memberikan wasiat harta untuk sebagian anak laki-lakinya dengan sesuatu yang akan mereka ambil setelah matinya. Karena anak itu ahli waris, maka tidak ada wasiat untuk mereka. Nah, dan wasiat yang dimaksudkan di sini adalah wasiat harta, bukan wasiat dalam pesan-pesan, bukan dalam artian pesan-pesan, tolong nanti bisa bapak meninggal dunia, jangan nggak usah dikijing, nggak usah tahlilan, nah itu bukan itu wasiat yang dimaksudkan di sini, namun wasiat yang dimaksudkan di sini setelah bapak meninggal dunia, tolong berikan pada si A sekian, pada si B sekian. Jadi wasiat harta. Kemudian boleh bagi seorang untuk mengkhususkan sebagian anaknya atau anak laki-lakinya atau anak perempuannya dengan rahasia yang tidak disampaikan pada istrinya. Al-walad maka anak laki-laki atau anak albin anak perempuan dan di antara orang yang semestinya menjaga rahasia orang tuanya. Dikatakan Abu Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, Fatimah datang jalan kaki seakan-akan gaya berjalan dia adalah gaya berjalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Fatimah ini cara jalannya mirip dengan cara jalannya Nabi. Dia sangat terpengaruh dengan gerak-geri ayahnya. Lantas uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan mengatakan selamat datang wahai anak perempuanku. Kemudian Nabi minta Fatimah untuk duduk di sebelah kanan atau kiri beliau. Kemudian beliau bisikkan pada Fatimah satu perkataan. Maka Fatimah pun menangis karenanya. Dan aku tanyakan pada Fatimah, kenapa engkau menangis? Dan Nabi bisikan padanya satu perkataan, dampaknya Fatimah tertawa. Fakultu maro itu kaliaum farohan akrob min husnin. Maka aku belum pernah melihat ya, keadaan peristiwa semacam hari ini. Kegembiraan itu lebih, eh, demikian dekat dengan kesedihan. Ya. Kata Aisyah saya belum pernah lihat ya, kegembiraan yang demikian dekat dengan kesedihan melebihi hari ini. Baru saja nangis habis itu tertawa gembira. Nah, itu uh, beliau belum pernah melihat ada orang demikian. Tentu mungkin maksudnya orang dewasa ya. Kalau anak-anak gampang kan. Ya. <laughs> Binangis kemudian ketawa ceria, ini ya, banyak. Ya. Nah kalau untuk orang dewasa, nah, ini baru kali ini saya lihat ada orang dewasa dia nangis sampai sesengguan, setelah itu tertawa lepas. Maka aku tanyakan pada Fatimah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Fatimah mengatakan, aku tidak akan ya, menyebarkan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta sampai-sampai Nabi wafat. Maka Aisyah betul-betul penasaran. Setelah Nabi wafat pun masih ditanyai lagi. Dan kutanyakan pada Fatimah, apa sih yang Nabi bisikkan dulu sehingga bisa membuat ya, menangis kemudian bisa membuat tertawa. Maka Fatimah mengatakan Nabi membisikkan rahasia kepada khususnya Jibril karena ya ariduni Al-Quran, dia nyemakkan Al-Quran kepadaku setiap tahun satu kali. Dan tahun ini Jibril menyimak Al-Quranku marota ini dua kali. Walau urahu dan aku tidaklah menyangka hal ini terjadi kecuali hadara ajali. Ini adalah tahun datangnya ajal dan kematianku. Nah ini yang bikin Fatimah menangis. Kemudian kalimat yang kedua ini yang membuat Fatimah tertawa. Wa innaki awwalu ahlu baiti lihaqun bi. Dasarnya engkau wahai Fatimah adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Ya, sebagaimana diketahui Fatimah itu wafatnya enam bulan setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabaka itu maka aku menangis. Oh maaf, yang yang buat tertawa ada kalimat selanjutnya. Fakal lalu Nabi mengatakan, tidakkah engkau rela engkau menjadi pemimpin wanita penduduk surga atau pemimpin wanita yang beriman? Maka aku pun tertawa lidah lidah karena itu. Ya, maka di tahun Nabi wafat, Nabi semaan Al-Quran dengan Jibril sebanyak dua kali. Nih. Dan itu yang biasa disebut oleh para ulama Quran, ulama kiroah dengan sebutan ardoh akhirah, setoran terakhir. Nah, dan uh, ada sebagian kiroah-kiroah yang dikatakan uh, nusikha fil ardoh al akhirah, mansuh di setoran yang terakhir. Ada beberapa bacaan dulu ada, setelah kemudian tidak ada, Kemana ini bacaannya? Ya, jawabannya mansuh saat setoran yang terakhir. Saat setoran terakhir itu tidak termasuk dalam bacaan yang di eh, ya, dibenarkan. Ya, sehingga tidak boleh memakainya dan membacanya. Ya, maka di sini kita jumpai Nabi ngasih rahasia pada anaknya tanpa istrinya. Maka sebagaimana Judul boleh bagi seorang laki-laki mengkhususkan salah satu anaknya dengan rahasia yang tanpa diberikan kepada istrinya. Dan di sini kita jumpai akhlak mulia Fatimah ketika ada satu hal yang rahasia ditanyakan pada Fatimah maka Fatimah tegas mengatakan aku tidak akan menceritakan dan membocorkan rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu poin selanjutnya al-abna wa hibdusir, anak dan pendidikan untuk menjaga rahasia. Maka menjadi kewajiban orang tua mengajari anaknya untuk bisa menjaga rahasia. Maka tidak semua perkara itu diceritakan dan dikeluarkan. Tidak semua rahasia itu disebarluaskan. Fa'alim, maka ajarkanlah pada anakmu menjaga rahasia. Dan jangan paksa dia untuk menyebarkan rahasia yang seharusnya dia jaga. Maka orang tua yang baik sebagaimana dalam riwayat berikut ini. Dia kenal Muslim dalam sahihnya dari Anas. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku sedangkan aku sedang main-main dengan anak-anak kecil yang lain. Qal fasallama alaina maka mengaji Nabi mengucapkan salam kepada kepada kami. Ini menunjukkan di antara adab Nabi mengucapkan salam pada anak-anak. Dan menunjukkan bahasanya yang datang itulah yang mengucapkan salam. Karena ata Nabi datang. Faba'asani maka lalu Nabi mengutusku untuk satu keperluannya. Dampaknya aku telat pulang ke rumah ke rumah ibuku. Maka tatkala aku datang pulang ke tempat ibu, pulang ke rumah, ibuku yaitu Ummu Sulaim mengatakan, "Apa yang menahanmu kok sekarang baru ya, baru pulang?" Ini menunjukkan demikianlah orang tua yang baik. Ya, anak kok telat pulang itu ditanyakan, "Ada apa?" Kemana baru pulang? Yeah. Tuh, kemudian ya kalau bahasa sekarang ditelepon, ini di mana kok belum pulang? Jam pulang jam sekian. Nah, ini kok belum pulang? Maka perlu ditanyakan. Ya. Dan bukalah sikap yang benar orang tua yang nyantai saja mau kapan anaknya pulang, mau pulang jam segini, mau pulang jam segitu masa bodoh. Ini bukan orang tua yang baik. Hmm Ya seperti yang pulang dan eh, ada sebagian orang tua demikian Seperti sepenting pulang. Ya, mau pulang larut malam, mau pulang ini, ya, ditegur, tidak ditanyai uh, ada apa, ya, ada masalah apa, kenapa terlambat. Ya. Maka ini sikap orang tua yang tidak benar. Maka sikap orang tua yang baik dan benar, ya, sebagaimana dicontohkan Ummu Sulaim, punya menetapkan jadwal pulang. Nah, pulang itu harus jam sekian. Dan ketika ada anak yang telat dari jadwal tersebut, maka ya, diinterogasi. Kenapa kok, kok ya, telat pulangnya? Ada apa? Sebabnya apa? Alasannya apa? Uzurnya apa? Anas lantas mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk satu keperluan. Sulaim bertanya, apa keperluan Nabi? Anas mengatakan rahasia. Wah. Maka bagaimana bagaimanakah orang tua yang baik? Ya, nah, Muslim tidak mengatakan ya, oh, sama ibunya sendiri kok rahasia-rahasia. Nah. Ya, Anas tidak, uh, Ummu tidak demikian. Namun orang tua yang baik ya, ya mengajarkan akhlak yang benar. Maka kemudian Ummu mengatakan jangan ceritakan rahasia Rasulullah pada siapapun meskipun pada ibumu sendiri. Kemudian Anas bin Malik ketika menceritakan hadis ini, dia menceritakannya di hadapan seorang tabi namanya Thabit. Maka Anas mengatakan, Wallahi, demi Allah seandainya Andai rahasia tersebut kuceritakan pada seseorang, akan kuceritakan kepadamu, wahai Thabit. Yaitu muridnya Anas bin Malik. Kemudian eh, apa yang selanjutnya adalah cinta, kasih sayang, kelembutan, diri dengan adab, sikap yang tegas plus adil. Itulah kaedah ya, rumah tangga yang ideal. Suasananya penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Namun tanpa meniadakan adab, etika, tanpa menegak, meniadakan sikap tegas dalam hal-hal yang perlu tegas dan sikap adil. kata maka demikian yang baru sepatutnya antakuna al umur segala urusan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudah. Dan demikianlah para pendahulu kita yang saleh. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka. Ya, sesungguhnya penuh dengan rasa cinta. Mahabbah ghamirah, penuh dengan rasa cinta. Rahmah fayadah, berlimpah kasih sayang. Rifkun zaid, ya, kelembutan yang luar biasa. Hanan mutadafak, ya, dan rasa kasih sayang yang bercurah-curah. Itu semua dirinya dengan etika, dengan sopan santun, sikap tegas, adil, dan objektif. Maka lihatlah demikian e, cinta yang demikian dalam mahabbah fayadah rasa cinta yang demikian berlimpah ya, rasa kasih saya yang kemudian bercurah-curah dan saling menghormati baina khairi abin antara sebaik-baik ayah di muka bumi dan sebaik-baik anak perempuan ya. sebagaimana tadi telah kita baca ya, ketika Fatimah datang ke rumah ayahnya ya, ke rumah ayahnya. Maka Nabi pun datang berdiri menyambut dengan mengatakan, Selamat datang wahai anak perempuanku. Fangtur maka lihatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak perempuannya Fatimah alaihissalam salah satu pemimpin wanita penduduk surga. Kulama dhahaba ilaiha ketatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah, Wa akbala ilaiha datang ke rumah Fatimah, maka Fatimah berdiri. Ya. Ilaihi menyambut Nabi. Ya. Kemudian ya, Fatimah pun mencium ayahnya dan mendudukkan dan itu meminta duduk ayahnya di satu tempat. Dan demikianlah Nabi Ali Shallallahu Wasallam karena beliaulah yang mengajari Fatimah, mendidik Fatimah dan yang mendidik adab Fatimah sallallahu wasallamu alaihi setiap kali Fatimah datang ke tempat Nabi maka Nabi berdiri menyambutnya menciumnya dan mendudukkannya wahwa al hadis bidalik di samping itu ada di hadis yang telah kita baca maka yang lebih gamblang lagi ada dalam hadis berikut ini diatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan Tidaklah aku melihat seseorang yang sangat mirip perilakunya, tindak tanduknya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Fatimah. Oleh karena itu tadi di hadis sebelumnya telah kita baca Fatimah datang dan sangat mirip eh, Fatimah berjalan dan jalannya mirip dengan jalannya Nabi. Kanat adalah Fatimah jika dia menemui ayahnya maka ayahnya sang Nabi koma ilaiha berdiri menyambut Fatimah. Lalu menjabat tangan Fatimah. Lalu qabbalaha menciumnya. Boleh jadi pipinya atau keningnya. Kemudian meminta Fatimah duduk di tempat duduknya Nabi. Demikian juga sebaliknya jika Nabi ke rumahnya Fatimah. Maka Fatimah komat ilaihi. Ya, berdiri menyambutnya. Tidak kemudian mentang-mentang keluarga Allah yang masuk sendirilah. Buka-buka pintu sendiri, nggak perlu dibukakan pintu. Ya, namun Fatimah berdiri menyambut Nabi, membukakan pintu. Tidak kemudian biasa aja Pak, masuk-masuk gitu. <laughs> Nah, tidak demikian adabnya adabnya Fatimah kepada ayahnya. Ya, demikian juga sang ayah ketika putrinya datang. Ya, Allah dok biasa wae dok. Nah. <laughs> Tidak demikian. Namun Nabi berdiri menyambutnya. Datang menyambutnya. Ya bahasa kita bukakan pintu. Ya. Terus dan ya, ya, menyambutnya kemudian jabat tangannya. Ya. Maka ya, kau ilaihi Fatimah pun berdiri menyambut Nabi. Fa'akhodat biadi lalu menjabat tangan Nabi, kemudian mencium pipi atau kening Nabi, kemudian meminta Nabi untuk duduk di tempat yang tadi dipakai oleh Fatimah untuk duduk. Nah, maka ini menunjukkan ya, eh, cinta, kedekatan hati yang luar biasa. Ya. Maka ini bukan hanya mahabbah, namun ya, mahabbah zaidah. Cinta yang kemudian berlebih cinta yang luar biasa. Karena kemudian anak yang kemudian tidak punya sikap semacam ini kita pun yakin dia punya cinta dengan orang tuanya. Orang tua yang tidak bersikap semacam ini kita pun yakin dia punya rasa cinta pada anaknya. Orang tua yang mengatakan oh, melebu-melebu lah, gitu kan? masuk-masuk saja nggak usah kemudian nah, nggak kemudian pakai sambut menyambut ini ya kita yakin dia punya rasa cinta pada anaknya. Ya. Namun kok tidak bisa seperti Nabi dengan Fatimah. Ya, tidak punya kemudian hubungan ya, sebagaimana Nabi dengan Fatimah. Ini menunjukkan bahasanya mahabbahnya ini mahabbah zaidah. Memahatin maha mahabbah zaidah. Namun meskipun e, ada rasa cinta yang demikian luar biasa, e, penghormatan dan penghormatan yang luar biasa, Nabi SAW tegas mengatakan, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, saatnya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, niscaya Muhammad sendiri akan motong tangannya. Nabi tidak akan nyuruh orang lain, ya, tidak akan nyuruh al-guju, namun beliau sendiri akan potong. Fahakkan inuh adul. Maka satu hal yang benar inilah keadilan. Hakkan satu hal yang benar ini adalah sikap insaf yang adil. Fani'mat tadkir maka sebaik-baik nasihat, sebaik-baik peringatan dari Al-Bashir An-Nadhir dari seorang Rasul yang tugasnya memberikan kabar gembira dan ancaman salatullah wassalamuhu alaihi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun punya cinta yang demikian luar biasa pada Usama bin Zaid, tapi tolak syafaatnya tatkala memberikan syafaat untuk men, untuk men, menghilangkan salah satu hukuman had. Lihatkanlah beredar Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Ya, orang Quraisy mereka kesusahan. Ya, gara-gara ya, perempuan dari suku Makhzumiyah yang mencuri. Mereka mengatakan siapa yang berani berbicara kepada Rasulullah. Maka ada yang mengatakan tidak ada yang berani berbicara pada Rasulullah dalam masalah semacam ini kecuali Usama. Karena dia adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Usamah pun menyampaikan pesan orang-orang tersebut pada Rasulullah. Maka apa yang terjadi Rasul marah. Rasul mengatakan tasfa'u fi hadin min hududillah. Apakah engkau mau ngasih syafaat untuk meniadakan ya, hukuman uh, hukum Allah? Kemudian Nabi berdiri dan menyampaikan khutbah dan ceramah. Wahai sekalian manusia, Sebenarnya sesatnya orang-orang sebelum kalian adalah mereka ketika orang yang mulia, ya, orang yang elit atau bangsawan itu mencuri, mereka biarkan. Dan jika orang yang lemah itu mencuri, mereka tegakkan padanya hukuman. Demi Allah, saatnya Fatimah binti Muhammad sarakat mencuri, ini saya Muhammad sendiri yang motong tangannya. Inna rahmah, inilah contoh potret kasih sayang, diri dengan akal dan sikap yang tepat. Ya, Rozana, Rozana itu akal yang dominan, wal ittizan dan sikap yang imbang. Ya, Ibrahim eh, bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia maka Rasul pun sedih. Berlinanglah dua air matanya dengan air mata. Akan tapi beliau mengatakan, senyum mata itu berlinang dengan air mata, hati itu sedih, namun kami tidak akan berkata-kata kecuali mendatangkan ridha Rabb kami. Dan sungguh kami gagal berpisah dengan Muwahi Ibrahim, Sungguh kami sedih. Ya, ada catatan kaki yang pertama tentang hal yang menunjukkan kalau Nabi demikian cinta pada Usama bin Zaid. Adapun mahabbatur Rasul, cintanya Rasul kepada Usama, dalilnya dihadkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usama tu Ahabunasi ilayya." Usama adalah orang yang paling aku cintai. Dihadkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan dilihatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Usama, "Wa inna hada lamin ahabin nasi ilayya." Sungguh anak ini termasuk orang yang paling aku cintai. Diatkan oleh Bukhari maksudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam qal berkata fi sya'nihi tentang Usama ditambah Al Hasan. Nabi mengatakan, "Ya Allah, cintailah keduanya karena aku mencintai keduanya."